Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya biasanya kalau di akhir doa itu kan ya Allah kabulkan permohonan kami. Apakah itu termasuk menuntut kepada Allah supaya dikabul gitu ya? Dengan langkah-langkah sebelumnya amalan sudah baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kepada Allah agar diterima oleh Allah itu tidak menuntut. Karena kita minta untuk diterima. Kita bukan minta imbalan. Kita sudah sebutkan kemarin. Minta pahala bukan sesuatu yang ep minta pahala ya Allah berikan kepadaku pahala karena pahala itu juga makna keridoan kepada Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sudah dibedakan antara pahala yang maknanya adalah karunia dari Allah dan namanya tuntutan atas amal kita beda loh ya ya Allah aku berikan kepadaku kepahala beda dengan ya Allah aku sudah sholat dua rakaat mana itu minta iwat minta pengganti itu aku sudah sholat duha ya Allah mana enggak kaya-kaya saya ya Allah saya sudah melakukan sholat dua rakaat. Mana pahalanya? Menuntut. Seolah-olah kita ini punya hak atas Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak. Kita seolah punya hak atas Allah subhanahu Wa Taala. Enggak ada. Enggak ada kewajiban bagi Allah untuk kita. Tapi minta pahala bukan sesuatu yang bertentangan dengan yang kita sebutkan. Ingat kemarin antara pahala. Sehingga Imam Ibn Atta'ala Isakan tadi tidak mengatakan thawab. Tapi iwab. Pakai istilah iwab. Sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Jadi kita minta, Ya Allah terimalah doaku agar diterima doa itu doa juga di atas doa kita berdoa setelah berdoa kita berdoa agar doa kita diterima oleh Allah Allah itu sangat baik dan begitulah Hat, apa kebiasaannya seorang muslim mukmin khawatir doanya tidak diterima oleh Allah maka minta agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta agar diterimanya doa itu bukan minta iwat bukan minta gaji minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala akan pekerjaan karena apa yang apa yang kita kita hanya minta diterima dan diterima itu akan hakikat yang kita cari. Ya Allah taqabbal minna innaka antas sami amin. Dan Allah sendiri yang mengajari dalam Al-Qur'an. Sayyidina Zakaria taqabbal minna innaka antas sami alim. Taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini Allah, ini ajaran. Allah yang mengajarinya, mengajarkan untuk kita agar kita memohon kepada Allah agar diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.